dalam rangka mengkaji kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab ke-13 ya, masih seputar cincin pembahasan terakhir yang mana penulis yaitu Imam Tirmizi memberikan judul bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Berarti beliau termasuk dari ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi memakai cincin di sebelah kanan pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin bisa di tangan kanan dan juga bisa di tangan kiri. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sunnah ya. Kemudian yang sunnahnya kata Imam Nawawi ijma ulama bahwasanya memakai apa cincin itu di jari kelingking jari kelingking ya. Entah kanan atau kiri. Kelingking bahasa Arabnya khinsir, pakai kho ya. Kalau jari manis itu binsir. Kalau pian bawa terjemah cetakan ini ya. Ini terjemahnya salah terus. <laughs> Jadi kalau kita apa? Kalau ada kata-kata jari manis itu sebenarnya adalah kelingking. Jadi nanti kita baca ada jari manis, jari manis padahal itu adalah kelingking ya. Kemudian uh, riwayat yang sahih yang mana dua-duanya mengatakan Nabi memakai tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya sunnah. Nah, tinggal ada lagi para ulama yang mengatakan mana yang lebih afdol dari dua ini. Dua-duanya kan memang sunnah, entah kanan atau kiri yang penting dikelingking. Nah, mana yang lebih afdol antara dua ini? Kata Imam Nawawi, uh, yang lebih afdol itu adalah di sebelah kanan. Kenapa? Dikarenakan cincin itu dipakai untuk berhias, untuk hiasan. Secara umum, entah pakaian atau apapun itu yang digunakan, yang digunakan untuk berhias, maka afdolnya adalah sebelah sebelah kanan. Ya. Tapi Imam Malik beda lagi. Ya, Imam Malik mengatakan yang lebih afdolnya adalah sebelah sebelah kiri. Dan beda lagi Imam Ibnu Hajar, beliau lebih merinci lagi ya. Kata beliau, beliau menguatkan pendapat bahwasanya kalau cincin tersebut digunakan untuk berhias seperti cincin perak ya, batu akik dan yang lain, kalau kita pakai kita niatkan untuk berhias, maka afdolnya sebelah sebelah kanan. Kalau kita pakai bukan untuk berhias, ya hanya sekedar untuk memakai cincin saja, maka afdalnya sebelah sebelah kiri. Itu kata Imam Ibnu Ibnu Hajar. Kemudian kita sampai di hadis yang nomor 103. Ya, 103. Kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibnu Isa wa huwa al Qubba' qala haddatsana Abbad ibnu al Awwam an Sa'id ibni Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abu Isa hadza hadithun gharibun la na'rifuhu min hadithi Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza illa min hadzal wajhi kata Imam Tirmizi Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia mengatakan Muhammad bin Isa yaitu Ibnu Tobba bercerita kepada kami, dia mengatakan Abbad bin Al-Awwam bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya ya. Jadi ini hadis sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian nah di ciri Imam Tirmizi tatkala beliau mengarang kitab, beliau terkadang menjelaskan dari sisi ilmu mustalahul hadis ya. Di sini beliau menyebutkan Abu Isa maksudnya Imam Tirmizi berkata, hadis ini gharib. Hadis ini gharib ya. Apa yang dimaksud dengan hadis gharib? Itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari setiap dari satu tingkatan sanat atau lebih. Hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi dari satu tingkatan sanat atau lebih. Contoh seperti hadis yang masyhur, yang sahih, innamal a'malu niat. Itu yang meriwayatkan cuma sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja. Jadi dari sekian banyak para sahabat, yang meriwayatkan hadis yang agung ini yang besar ini tentang pondasi Islamnya itu tentang masalah niat cuma satu sahabat saja yaitu Umar bin Al-Khattab. Nah, ketika hadis ini ya cuma satu saja yang meriwayatkan kalau di sini adalah Umar bin Khattab, maka disebut hadis tersebut adalah hadis gharib. Hadis gharib tidak ter, tidak mesti dia lemah ya, dia bisa sahih, bisa hasan dan bisa Daif. Kemudian Umar bin Khattab hadis ini ya uh, diriwayatkan lagi diambil oleh tabi'in yang bernama al Alqamah bin Waqqas. Jadi al Alqamah mengambil dari sahabat Umar bin Khattab, kemudian dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in pun cuma seorang yang meriwayatkan. Di antara ribuan tabi'in yang meriwayatkan cuma satu saja al Alqamah dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Kemudian di sini terdapat gharib lagi, Cuma satu rawi saja. Nah, sama halnya seperti ini. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini gharib. Kami tidak mengetahui hadis ini dari Sa'ad bin Aru bin Abi Arubah dari Qatadah. Intinya gharibnya adalah yang meriwayatkan satu adalah Sa'ad bin Abi Arubah dari Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dari sahabat Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi ini kecuali hanya hadis ini saja yang diriwayatkan satu orang murid yaitu Saad bin Abi Arubah dari Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Sebagian sahabat dalam kurung murid-murid Qatadah meriwayatkan dari Qatadah. Ada juga ya murid Qatadah bin Da'amah As-Sadusi yang meriwayatkan tapi dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memakai cincin di tangan kirinya. Jadi Kota Qatada bin Da'amah Sadusi punya banyak murid. Satu yang meriwayatkan hadis ini bahwasanya redaksinya adalah Nabi memakai tangan kanan. Sebagian murid-murid yang lain itu meriwayatkan di sebelah sebelah kiri. Bisa dimengerti. Jadi goribnya itu yaitu bahwasanya saat bin Abi Arubah muridnya Kota Qatadah itu cuma meriwayatkan sendiri saja yang mengatakan Nabi memakai di tangan kanan. Adapun yang lain, murid-murid yang lain mengatakan di sebelah sebelah kiri. Tapi kata Imam Tirmidzi dan hadis ini juga tidak sah sahih. Dari jalur ini. Ya, tapi dia sahih dari jalur yang yang lain. Akan tetapi kata Syaikh Abdul Razak hafizahullah, akan tetapi sebelumnya sudah disebutkan bah hadis yang ada di dalam sahih Muslim dari sabit dari Anas bahwa dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sini. Dia menunjuk jari manis. Nah, ini salah terjemah. Kalau kita buka Arabnya, itu bahasa Arabnya adalah khinsir, bukan binsir. Kalau khinsir itu kelingking, kalau binsir baru jari manis. Kalau di sini ulun punya teks Arabnya, di sini disebutkan khinsir bukan binsir. Jadi ini salah cetak. Di sini disebutkan dia menunjukkan jari manis itu pian coret, yang benar adalah keling kelingking. Dia menunjuk kelingking tangan kirinya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 104. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminih fattakhadan nasu khawatima min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fatarahan nasu khawatimahum hadis yang ke nomor 104 Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi bercerita kepada kami dia mengatakan Abdul Aziz bin Abi Hazim bercerita kepada kami dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari emas. Jadi dulunya Nabi pernah membuat cincin dari dari emas. Beliau memakainya di tangan kanannya. Jadi di sini syahidnya adalah poinnya adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian orang-orang atau para sahabat membuat cincin dari emas. Ketika tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin dari emas, maka sahabat juga ikutan memakai cincin dari dari emas. Jadi nah, para sahabat itu kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, maka langsung di, diikuti oleh para sahabat. Dan akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuang cincinnya. Turun ayat yang mengharamkan laki-laki tidak boleh memakai sesuatu yang terbuat dari dari emas. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan memakainya lagi selama-lamanya. Turun ayat tentang pengharaman emas ya untuk laki-laki. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian dan semua orang pun membuang cincin-cincin mereka. Masya Allah. Langsung Nabi katakan kemudian langsung mereka mereka singkirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi kalau mereka dilarang langsung mereka tinggalkan. Kalau ibu takun ini makruhkah haramkah? Kadang langsung di, dibuang. Sama seperti kasusnya ya, yang pernah terjadi juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat dan beliau memakai sendal. Ketika di tengah sholat datang malaikat memberitahu bahwasanya sendal Nabi ada najisnya. Kemudian langsung Nabi Nabi lemparkan sandal tersebut. Ketika para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar sandalnya dan itu ketika sholat, maka sahabat juga ikut. Padahal kan Nabi membuang sandalnya kenapa? Karena ada nah, najisnya. Kan sahabat nggak perlu. Kemudian setelah selesai langsung ditanyakan oleh para sahabat, "Kenapa engkau menyingkirkan sandal engkau tak kalah salat?" Kemudian Nabi mengatakan, malaikat turun dan mengatakan bahwasanya di sandalku ada najisnya. Jadi langsung di dibuang oleh atau disingkirkan para para sahabat. Karena betapun ini pian ini kenapa? Ya. Makruhkah atau haramkah? langsung di, ditinggalkan. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka cepat dan segera kalau dalam urusan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai di tangan di tangan kanan. Kata Syekh Abdul Razak, penulis menutup bab ini dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat cincin dari dari emas. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memakai cincin dari emas. Itu terjadi pada pertama kali beliau membuat cincin. Jadi pertama kali Nabi membuat cincin terbuat dari dari emas. Kemudian hukumnya dinasah atau dihapus. Turun ayat yang mengatakan bahwasanya lelaki tidak boleh memakai emas. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan atau melepaskan cincin beliau dan orang-orang pun ikut melemparkan cincin mereka. Jadi langsung diikuti oleh para para sahabat. Kemudian beliau bersabda, aku tidak akan memakainya lagi selama lamanya. Cincin emas tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki dan mereka kaum laki-laki diberi rukhsah atau keringanan memakai cincin perak. Kita tidak boleh memakai emas tapi boleh memakai perak. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis-hadis di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terakhir tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memakai di tangan sebelah kanan. Kemudian yang terakhir catatan penting dari Syekh Abdul Razak Imam Nawawi berkata, kaum muslimin ijma atau berkonsensus atau sepakat bahwasanya sunnahnya adalah kaum laki-laki memakai cincinnya di kelingkingnya. Di sini salah tulis lagi. Di sini jari jari manis. Pian coret ganti kelingking. Kata Imam Nawawi ijma para ulama bahwasanya sunnahnya adalah di kelingking. Baik di tangan kanan atau tangan tangan kiri. Adapun kaum wanita memakai cincin pada jari-jarinya. Maksudnya di jari mana saja yang mereka mau. Jadi kalau laki-laki sunnahnya di tangan eh di kelingking. Kemudian mubah boleh ya di jari jari manis. Kemudian makruh di jari tengah dan jari telunjuk. Itu untuk laki-laki. Adapun wanita ya Adapun wanita, maka mereka boleh di lima-limanya, mau di di kelingking, di tengah, ya di jari manis. Maka mereka boh, boleh. Kenapa demikian? Maksudnya di jari mana saja yang mereka mau. Karena kaum wanita memakai cincin dengan tujuan untuk berhias dan mempercantik diri mereka. Jadi di jari mana saja mereka tidak di, dimakruhkan. Boleh di kelingking, boleh di di yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah di bab ini bahwasanya disunahkan memakai cincin. Ijma para ulama sunahnya di kelingking, entah jari kanan atau jari kiri. Dua-duanya adalah sun sunnah. Tinggal di antara dua ini mana yang lebih afdol? Nah, ini terjadi perbedaan ulama ya. Kalau mazhab Syafi'i di sebelah kanan, kalau Imam Malik di sebelah kiri. Kalau Ibnu Hajar menggabungkan antara dua pendapat. Kalau cincin tadi dipakai untuk berhias maka sebelah kanan. Kalau bukan untuk berhias hanya sekedar memakai cincin saja maka di sebelah sebelah kiri. Ini ringkasan dari hadis-hadis yang kita pelajari. Nah, kemudian kita bab yang baru. Kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-14 tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah pedang lah. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata beliau, bab ini demikian juga dengan bab-bab berikutnya berbicara tentang peralatan-peralatan perang yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penulis menyebutkan yang pertama adalah pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti alat perang Nabi itu banyak ya, ada pedang dan yang lain. Maka yang pertama disebutkan adalah pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadisnya tentang bentuknya, bagaimana bentuk pedang Nabi. Kemudian bahan pembuatannya, dari apa pedang Nabi dibuat dan juga gagangnya. Di sini terjemah ini kurang. Di sini disebutkan wamik miqbadahu dan gagangnya. Gagangnya itu ya yang diikuti, yang dikacang itu gagangnya dan yang lainnya yang berkaitan dengan pedang tadi. Jadi akan disebutkan hadis-hadis yang terkait dengan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah dari bentuknya, bagaimana bahannya, gagangnya dan sebagainya. Nah kemudian apa hubungannya bab ini tentang pedang dengan bab sebelumnya tentang cincin? Ternyata ada hubungannya. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yaitu cincin tadi yang berbicara tentang cincin atau stempel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam adalah di sini terjemahnya sangat tipis ya. Ini menurut ulun lucu bang, bukan sangat tipis. Kalau bahasa Arabnya ulun bawa di sini, ulun bacakan. Wa di terjemah tarjamah ba'da terjemah allati qablaha wa hiya an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi wallahu a'lam nuqtatun latifah. Jadi di sini kan sangat sangat tipis. Pada nuktah latifah itu kalau kita bahasakan itu adalah pelajaran ada pelajaran yang tersembunyi. Ada faidah yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Tapi di sini diterjemahkan dengan sangat tipis kan kan bingung. Ketika hubungannya apa bab ini dengan bab sebelumnya sangat tipis jar. Padahal di sini bahasa Arabnya adalah nuktah latifah. Ada pelajaran yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Setelah menjelaskan tentang cincin, kemudian menjelaskan tentang pedang. Apa faedah yang tersembunyinya atau pelajaran yang tersembunyi? Yaitu berdakwah dengan pena dan lisan itu lebih didahulukan dibanding berdakwah dengan pedang dan senjata. Kan di sini kan sebelumnya kita membahas tentang cincin. Untuk apa Nabi memakai cincin untuk diberi setempel? setempel? yang mana untuk distempel di surat ya. Nah, surat tadi untuk apa? Nabi kirim kepada para raja untuk berdakwah mengajak mereka untuk masuk Islam. Yang artinya itu adalah berdakwah lewat lewat apa? Lewat tulisan. Kemudian baru setelahnya berbicara tentang pedang. Yang mana itu juga berdakwah lewat lewat pedang. Artinya didahulukan bab tentang cincin, kemudian baru bab pedang itu menunjukkan bahwasanya berdakwah lewat lisan atau tulisan itu lebih utama dibandingkan berdakwah dengan pedang dan senjata ya. Di sini diterjemahkan dengan senjata. Padahal kalau kita buka bahasa Arabnya itu ya di, di, eh, disebutkan di sini bisayfi wassinan. Ya, Berdakwah dengan pena dan lisan didahulukan daripada berperang dengan pedang dan sinan. Sinan ini maknanya kurang tepat kalau diterjemahkan dengan senjata. Sinan itu bisa diterjemahkan dengan naslur rumah, yaitu mata tombak dengan pedang dan mata tombak. Atau juga bisa diterjemahkan dengan setiap pisau pisau atau pedang atau yang lainnya yang memiliki mata, yang memiliki mata. Seperti tombak, seperti panah ya. Kalau di sini diterjemahkan dengan senjata, tapi Allah alam juga kurang lebih maknanya sama. Kemudian cincin atau stempel yang dimiliki Nabi Shallallahu alaihi wasallam sengaja beliau maksudnya Imam Tirmizi buat untuk Sengaja beliau sallallahu Alaihi Wasallam buat untuk menstempel surat-surat yang beliau kirim kepada para raja dan para pemimpin. Hal tersebut adalah surat dakwah yang isinya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ceritanya kenapa dibikin stempel? Dikarenakan orang-orang ajam, orang-orang non Arab, mereka tidak menerima kalau surat tersebut tidak ada stempelnya. Berarti ini kada resmi kata mereka. Ya. Oleh karena itu mereka oleh karena itu Rasulullah SAW membuat cincin yang mana dijadikan untuk setem, setempel. Hal tersebut adalah surat dakwah yang isinya mengajak kepada Allah, kepada agamanya, dan kepada jalan yang lurus. Serta mengancam atau mewanti-wanti jika mereka tetap kafir kepada Allah dan mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Penulis yaitu Imam Tirmidzi membahas terlebih dahulu bab tentang cincin yang sengaja dibuat untuk tujuan dakwah. Nabi kan memakai cincin untuk distempel yang mana untuk surat yang isinya adalah dak dakwah. Kemudian dia melanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pedang. Setelah bab cincin baru bab tentang pedang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdakwah dengan pena, tulisan atau surat baik berupa penjelasan atau nasihat serta pengarahan dan wejangan itu lebih didahulukan daripada berdakwah dengan pedang dan senjata. Apalagi kita di zaman sekarang ya. Maka kalau kita punya media sosial ya, maka sangat bagus kita jadikan sebagai bahan lahan dakwah ya, sebagai lahan lahan dakwah. Terkadang orang itu lebih apa ya? Lebih eh, mengetahui uh, apa yang kita sampaikan itu lewat media media sosial. Kan orang kadang mau ya. Terkadang orang, orang itu tidak mau datang ke sini. Tapi ketika mendengar ada kajian entah di Instagram atau mendengar di radio dan mereka tidak tahu siapa ustadznya ya, tapi mereka mendengar dengan ilmiah. Ustadz yang sampaikan bagus membahasnya tentang tauhid, ya, tentang akidah dan dan yang lain sehingga mereka terkadang ter apa namanya? eh, apa istilahnya termotivasi ya sehingga mereka eh, tertarik untuk mengikuti kajian tersebut ya kadang mereka belum tahu ini siapa ustadznya melihat di media sosial ada potongan-potongan pendek belum tahu siapa ustadznya ya kemudian isinya bagus tidak pernah mereka mendengarkan sebelumnya di tempat lain isinya kalau ada Al-Qur'an hadis kemudian perkataan para para ulama sehingga mereka ter apa namanya keringat lagi tertarik untuk menghadiri menghadiri kajian. Kadang seperti itu ya. Kadang secara langsung mereka datang, tapi terkadang lewat lewat potongan-potongan ceramah atau tulisan-tulisan yang pian yang pian sebarkan. Kemudian kita baca lagi penjelasan Syaikh Abdul Razak, perkataan penulis bab tentang pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pedang di sini adalah nah ini beliau Syaikh Abdul Razak menjelaskan lagi dari sisi bahasa Arab. Perkataan penulis bab tentang pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Arabnya babun majaa fi sifati sayfi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pedang di sini adalah kata tunggal, kan saifun. Dalam istilah bahasa Arab ada namanya isim muf, mufrad. Isim yang menunjukkan makna tunggal, satu ya. Berarti saifu rasuli, saifun berarti satu, satu pedang. Berarti satu, satu pedang. Pedang di sini adalah kata tunggal yang diidofahkan atau disandarkan dengan kalimat Rasulullah. Ketika kalimat itu mufrad menunjukkan satu, kemudian dia disandarkan dengan kalimat lain. Jadi dua kalimat digabung jadi satu ya. Sama seperti kalimat abdun dan kalimat Allah digabung menjadi abdullahi. Kan abdun itu mufrad. Apakah kita terjemahkan dengan seorang hamba Allah? Tatkala saat kalimat itu mufrad kemudian disadarkan dengan kalimat lain, maka maknanya umum. Tidak apa namanya? tertentu kepada makna satu. Sama hanya dengan pedang Rasulullah. Ketika pedang ini digabungkan dengan kalimat Rasulullah, maka maknanya kada satu lagi tapi umum. Karena jumlah pedang Nabi sangat bukan sangat banyak Pedang Nabi adalah bah, banyak. Disebutkan nanti jumlahnya ada ada sembilan. Ya. Pedang di sini adalah kata tunggal yang di, yang diidofahkan atau disandarkan. Dan dalam kaidah bahasa Arab, setiap kata tunggal yang digabungkan dengan kalimat lain memiliki makna yang universal atau atau umum. Intinya adalah ketika kalimat itu mufrad satu ya, kemudian disandarkan dengan kalimat lain maka maknanya u, umum. Seperti abdun. Secara bahasa kita terjemahkan seorang ham, hamba. Tapi kalau dia disandarkan dengan kalimat Allah menjadi Abdullah, kita terjemahkan hamba al, Allah. Hamba Allah tidak mesti satu, bisa maknanya bah, banyak. Itu kaidah bahasa bahasa Arab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama memiliki beberapa pedang. Bahkan sebagian ulama menghitungnya bahwa jumlahnya sampai sembilan pedang. Bisa jadi pedang-pedang tersebut memiliki beliau memiliki secara bersama-sama dalam satu waktu. Ini kemungkinannya sembilan pedang ini bisa Nabi miliki dalam satu waktu. Artinya langsung terkumpul sembilannya tadi. Bisa jadi juga beliau memiliki pedang-pedang tersebut pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya pedang ini pedangnya beda. Perang berikutnya perangnya beda. Bisa jadi seperti itu. Dan pendapat kedua ini lebih tepat. Artinya Nabi memiliki pedang tadi di waktu yang berbeda, beda tidak terkumpul dalam sembilan pedang sekaligus. Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan nama-nama pedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bukunya Zadul Maat. Ya, Ibnul Qayyim. Siapa ngaran Sidin lah? Ada yang tahulah. Kan kita kenal dengan sebutan Ibnul Qayyim. Tahulah pian qayyim itu artinya apa? Pengawas sekolah ya. Artinya mas'ul, penanggung jawab sekolah. Karena abahnya ini adalah penanggung jawab sekolah di sebuah tempat yang namanya Jauziyah, anaknya diberi gelar dengan sebutan Ibnul Qayyim, anaknya pengawas. <laughs> Padahal ngaran sidin siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Ingat, ijabian ngaran Nabi lawan ngaran sahabat sidin Muhammad bin Abu Bakar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim beda dengan Ibnul Jauzi. Kadang kita samar ya. Ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnul Jauzi itu ulama abad ke-6. Ulama abad ke-6. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau abad, ulama abad ke ke Kadang ini kita samar ya, Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim menyebutkan di kitab beliau Zadul Ma'ad kata beliau, sebagian sedangkan sebagian ulama menyebutkan nama-nama pedang beliau dalam bait-bait syairnya. Jadi dikutip oleh Ibnul eh, Ibnu Qayyim bahwasanya para ulama menyebutkan nama-nama pedang Nabi tadi di dalam bait syair. Disebutkan orang yang eh, apa? Yang membuat syair tersebut adalah Abdul Basit Sabat Asirat Al-Bilqini. Pian ada di bawah footnote nomor 189. Jadi yang membuat syair tersebut adalah Abdul Basit Sabat As-Siraj Al-Bilqin yang dikutip oleh Ibnu Ibnu Qayyim. Di dalam syair tersebut disebutkan lihadina minal asya on, rasubu wal mikhzamu zul fiqar. Di sini kan zul fiqar. Dia boleh dua. Boleh zul fiqar atau zul faqar. Makanya ada ngaran-ngaran orang zul zul fiqar atau zul faqar ya, nama pedang Rasul. Qadibu hatfu wal battar abbun wa qal'i wa ma'thurul fijar. Wa ma'thurul fijar. Yang artinya pemberi petunjuk kepada kita yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sembilan pedang. Satu namanya adalah rasub. Rasub. Rasub ya. Yang kedua al-mikhzam al zam al zam Yang ketiga Zul Fiqor. Bisa dibaca Zul Fiqor atau Zul Fakor. Yang keempat Qadibu. Qadibu. Yang kelima Hatfu. Yang keenam Al-Battar. Al-Battar. Yang ketujuh Adob. Abun atau Adob. Ya. Yang kedelapan qal'i. Yang kesembilan maksurul fijar. Dan pedang Nabi yang pertama yang beliau miliki yang beliau miliki dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib adalah maksurul fijar. Itu pedang pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau miliki dari ayah ayah beliau. Kita baca hadis yang yang pertama. Hadis yang ke 105. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala haddatsana Abi an Qatadah an Anasin ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Imam Tirmidzi berkata, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Dia mengatakan, Wahab bin Jarir bercerita kepada kami. Dia mengatakan ayahku bercerita kepada kami. Nah, termasuk keindahan sanad adalah hadis ini diriwayatkan oleh anak kepada dari dari abahnya, ya. Anak meriwayatkan dari dari abahnya. Ayahku bercerita kepadaku yang bernama Jarir bin Hazim dari kota Dah. Dari Anas bin Malik dia mengatakan, bagian ujung gagang pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Nah, jadi kan anggap ini pedang. Ini pedang, ini gagangnya. Di bawahnya, nah ujungnya itu terbuat dari dari perak. Ini anggap pedang. Nah, matanya. Kemudian ini yang kita pegang. Di bawahnya ujungnya, nah seperti ini ya, ada ujungnya itu terbuat dari dari perak. Ujung gagang Nabi terbuat dari dari perak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, kemudian juga Ibnu Katsir ya, dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Naud dan Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kat, uh, yang artinya adalah bagian ujung gagang pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Perkataan Anas di sini, pedang uh, bagian ujung dari gagang pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, yaitu bagian di ujung gagang pedang agar tidak lepas ketika dipegang. Jadi memang ujung gagang Nabi itu menonjol ya, bukan los rata, tapi ada menonjolnya. Sehingga kalau kita di kita kacak pedang tadi tidak ter, terlepas karena bagian ujungnya ada ada lebihan. Kada yang apa namanya los seperti ini kada. Tapi apa namanya? Bubuku bawahnya ya. Bubuku bawahnya seperti itu dan terbuat dari dari perak. Bubuku ya buhul. Yang mana tujuannya adalah agar tidak mudah terlepas ketika di, dipegang. Jadi memang senjata yang paling ampuh ketika itu adalah pedang ya. Paling mudah untuk <laughs> membunuh musuh, kemudian paling mudah di, digerakkan. Beda dengan panah ya. Kalau jarak dekat kan kada kawa bian panah. Tapi kalau pedang langsung langsung masuk di kecamuk perang kemudian langsung di, digunakan. Kemudian di sini Anas mengatakan terbuat dari perak. Maksudnya dibuat dari bahan perak. Hadis ini jika benar sahih kata Syekh Abdul Razak, hadis ini jika benar sahih. Tetapi hadis ini disahihkan oleh siapa? Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Menunjukkan keringanan atau rukhsah dalam menghias pedang dan peralatan-peralatan perang yang sejenisnya dengan perak. Jadi Hadis ini adalah boleh atau keringanan ada rukhsah bahwasanya bolehnya menghias pedang dengan pe perak. Akan tetapi kata Syekh Abdul Razak dalam sanatnya ada Jarir bin Hazim Al-Azdi. Meskipun dia adalah perawi yang thikoh semoga masih ingat makna thikoh kan di sini diterjemahkan dengan makna terpercaya. Bukan itu ya, bukan thikoh secara buka kamus kemudian artinya adalah ter terpercaya. Masih ingat arti thikoh Abu Akilah? yang menggabungkan dua sifat. Satu dobit, yang kedua a adil. Apa arti dobit? Orang yang sangat kuat hafalannya dari segi ingatannya dan dari segi tulisannya. Jadi pian tuliskan ini hadisnya langsung dia sanggup menuliskan. Itu dobit ya. Kuat hafalannya dari segi otak dia kemudian tulisan dia. Yang kedua, adil. Adil itu muslim, balik berakal, selamat dari sebab kefasikan dan selamat dari sebab-sebab yang merusak muruah. Ketika rawi ini mengabungkan dua sifat tadi, adil dan dobit, maka dia disebut dengan fiqh. Ya. Tetapi hadisnya dari Kota Qatadah dilemahkan oleh sebagian para ulama. Ya. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang dia riwayatkan dari Kota Qatadah dan ada hadis yang sahih dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Umamah dia mengatakan Laqad fatahal futuha qaumun makanat hilyatu suyufihim adz-dzahaba walal fiddah innama kanat hilyatuhumul alabiya wal anak wal anuk wal hadid. Yang artinya, sungguh suatu kaum telah menaklukkan berbagai negeri. Hiasan-hiasan pedang mereka tidak terbuat dari emas ataupun perak, tetapi hiasan pedang-pedang mereka hanyalah alabi, Alabi ada adalah urat atau saraf dari tengkuk ke pundak. Alabi. Ya. Kemudian dari anuk itu tembaga putih atau hitam dan dari dari besi. Yang mana intinya adalah hadis yang pertama ini dinilai sahih oleh, oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah Syekh Albani dan Syekh Abdul Qadir al arnautnya yang mengatakan bahwasanya ujung gagang Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbuat dari dari perak. Yang mana kalau perak kan lebih lebih kuat. Kemudian dia apa tadi? Buhul apa? Ujungnya membuku seperti itu ya ada menonjol. Jadi sehingga ketika dipegang sangat sangat kuat. Nah, ini hadis pertama yang kita bisa kita bahas. Kemudian terbuat dari dari perak. Ini menunjukkan bolehnya menghiasi apa? senjata dengan dengan perak. Nah, tapi batasannya adalah sebagaimana perkataan Imam Bagawi tidak banyak. Jadi bukan sampai ke ujung pedang sampai akhir pedang terbuat dari perak semua, kada. Cuma bagian belakangnya saja. Jangan sampai bah, banyak dan berlebihan itu ter, terlarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai di sini dulu yang bisa kita uh, jelaskan yaitu hadis yang pertama tentang pedang Rasulullah SAW yang intinya adalah pedang beliau itu bagian ujung gagangnya terbuat dari dari perak. Kemudian dia menonjol, kalau dipegang sangat kuat, dan juga di sini ada faidah fikih bahwasanya bolehnya berhias bolehnya menghias senjata atau alat perang dengan sedikit dari dari perak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga hadis-hadis yang kita baca tadi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian semakin cinta kita praktekkan dengan semakin mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.